di situ. Pindah ke alam dunia. Dan sebentar juga di alam dunia ini. Ya tidak tidak lama karena umat Nabi Muhammad umat yang paling pendek umurnya. Jadi Umar umatim nabi sitin ila sab'in wa qalaman yatajawazuha umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu apalagi min alamat as termasuk tanda dekatnya hari kiamat kasrah mautil fujaah banyak orang yang mati nyaman sekarang banyak sudah di mana-mana masih 30 tahun meninggal 20 tahun juga meninggal santri juga banyak meninggal santriwati juga ada yang meninggal tidak ada jaminan kita hidup sampai menikah tidak ada jaminan kita hidup sampai punya anak sampai punya cucu tidak ada jaminan karena kita tidak pasti kita nanti sampai kapan lebih baik kita siap semenjak dini lebih baik kita siap semenjak sekarang sepanjang-panjang umur manusia sekarang ya tetap singkat apa enggak singkat sepanjang banyak umurnya berapa umurnya 90 tahun enggak terasa 90 tahun dan misalnya kalian hidup 90 tahun enggak bisa apa-apa sudah sudah lemah enggak seperti waktu zaman masih mau, enggak mau ini enggak bisa mau ini ya sekarang ini beramalnya mau nunggu kapan Oh nunggu didatangi Rasulullah Ibrahim eh, dinasihati sama Rasulullah gitu. terus nunggu lihat wajahnya mereka Israel dulu baru kita semangat untuk beribadahnya. Ya apapun yang kita lakukan yanfa'na ya fi kulli marahil amamana. Sedikit apapun daripada perbuatan soleh, perbuatan kebaikan yang kita lakukan sekarang ini itu sangat berharga dan sangat bermanfaat untuk ya rintangan-rintangan yang akan kita hadapi di masa depan. Ya, kita hadapi nanti menjelang kita mati. Kita akan melihat malaikat Israel dengan bentuk yang serem atau bentuk yang ramah. Berbeda, amalnya baik, bentuk malaikat Israelnya dengan bentuk yang ramah, yang indah, yang lembut. Kalau dia amalnya jelek, serem. Yang niatnya aja takut, bisa jadi mati duluan sebelum sebelum dicabut. Jadi dicabut nyawanya dalam keadaan ketakutan. No, takut melihat kaget. Belum dicabut. Apalagi belum merasakan nyantinya dicabutnya. Ruhnya dari kepala sampai ujung kakinya. Yang dikatakan dalam hadis dan dijelaskan oleh Nabi SAW kasalasi mi'ati darbatin bisef seperti sakitnya ditusuk pedang 300 kali. Sebagian mengatakan sakitnya sama seperti manusia yang dimasukkan batang pohon yang banyak durinya ke dalam ke dalam perutnya. Kemudian karena duri nempel-nempel di daging-daging badannya di dalam kemudian dicabut sekeras-kerasnya di saat itu. Kita bisa bayangkan ya namun mudahan lutuh kita mendapatkan lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi mau panjang umur, mau pendek umur kita tetap itu singkat dan harus kita siap. Karena pasti dan pasti dan pasti kita akan menghadapinya. Kita akan mengalaminya. Kita ini sebentar pindah nih, tidak lama pindah ke alam barzah. Nggak tahu kita apa nanti kita yang dapatkan. Jadi daripada kita tidak siap, lebih baik kita siap oh kita siap-siap ternyata siap-siap semenjak dini semenjak sekarang ternyata masih panjang umurnya ya alhamdulillah berarti kita kalau siap-siap amal soleh terus sama ndak amal soleh pada waktu nganggur waktu kosong Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam eman satu menit lewat eman satu menit ini berharga kalau sudah kita meninggal nanti satu menit ini akan kita berangan-angan mendapatkannya kalau kita sudah di alam kubur. Ya Allah coba hidup lagi ya walaupun satu menit. Eman. Jadi umpur sekarang lewat satu menit mau dijalani dengan tanpa faedah. Eman. Salawat umum salawat umum. Lagi nunggu hamam antri baca salawat umum salawat umum. Lagi uh, menjelas nu, atau nunggu di kelas mutolaah. Mumpung tidak ada ustadz main remi yuk. <laughs> Jangan sudah tahu ya umur disingkat dan sudah singkat lagi barokahnya umur di zaman sekarang ini berbe, berjalan seperti satu tahun seperti satu bulan satu bulan seperti kita tidak terasa sebentar sekarang sudah rojab sebentar lagi berarti Roma kayak tidak lama Ramadan itu kan tidak terasa oh umur anak sudah tambah tidak terasa pikir-pikir umur anak sekarang tambah tidak terasa ya Nanti tawar dan umur tidak menentukan mati itu menentukan mulai oh anak sudah 50 tahun berarti sudah hampir mati. Enggak. Oh anak umur 15, oh masih lama. Nah ada masih lama, <laughs> siapa yang bilang masih lama? Kalau kita beri jagung, cari jagung yang tua apa yang muda? Hah? Yang muda kan? Malaikat juga yang suka yang mudah-mudah loh. <laughs> Bisa jadi. Jadi yang penting maksudnya lebih baik siap daripada tidak. Nah, kalau sekarang misalnya datang Israel, gimana? Siap apa enggak? Anak cabut nyawanya. Kita mau bilang siapa apa Ya enggak lah. Kalau kita mengatakan tidak siap sekarang, ya mulai sekarang kita harus sih siap. Tidak siap kenapa? Anak banyak dosa. Ya sudah, sekarang tobat kepada Allah. Kenapa tidak siap? Anak belum minta maaf kepada tetangga, kepada keluarga, pernah teman yang pernah anak sakiti, pernah anak ambil haknya pernah anak dolimi ya sudah sekarang minta ridhonya anak tidak siap kenapa kurang banyak kur baca Qurannya kurang sedikit sekali baca Quran ikraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya ashabi anak kepingin dapat banyak syafaat daripada bacaan Al-Quran. anak belum banyak baca Quran. Ya sekarang siap-siap banyak baca Quran. anak kurang banyak baca salawat. anak malu dengan Nabi SAW. Gimana kita mengharapkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Kita de kepingin dekat dengan oh, itu. Anda pernah baca salawat kepada Nabi jarang mengingat Nabi, jarang rindu kepada Nabi, padahal jauh-jauh hari Nabi sudah rindu kepada kita. Jauh-jauh hari Nabi sudah cinta kepada kita. Yang pantas kita cinta kepada Nabi apa Nabi yang yang pantas kita yang cinta kepada Nabi, kita yang rindu kepada Nabi, kita yang butuh kepada Nabi, Nabi tidak butuh kepada kita. Nabi tidak perlu cinta kepada kita. Tapi sudah Nabi masih cinta kepada kita, masih rahmat sayang kepada kita, masih disebut-sebut dan rindu kepada kita. Ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu Waditu lau an alqa ikhwani. Aku rindu untuk bertemu saudara-saudaraku. Sahabatnya senang. Dikira sahabat yang dimaksud oleh Nabi. Ya Rasulullah, tapi sahabat bingung alasna ikhwanak. Bukankah kami semuanya adalah saudara saudara kok rindu? Kita di hadapan Nabi, rindu di hadap orang yang tidak ada di hadapannya. Antum ashabi. Kalian semuanya bukan saudara-saudaraku. Kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di wa lam yarawni. Jadi mereka yang hidupnya setelah zamanku tidak pernah memandang wajahku. Itu aku rindu bertemu dengan mereka. Dirindukan kita jauh-jauh hari. Sebelum kita rindu kepada Nabi, Nabi sudah rindu kepada kita. Sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi sudah cinta kepada kita. Sebelum orang tua kita kepikiran dengan nasib kita, Nabi dahulu sudah semenjak dulu sebelum wafatnya yang dipikirkan umat umati. Masa kita mau baca sholawat malas, mau menyenangkan hati Nabi SAW kita masih berat melakukannya padahal Nabi itu cinta rindu sama kita yang untung bukan Rasul tapi kita, kita sholawat yang untung siapa? apa Nabi mengharap sholawat kita? Nabi mengajurkan kita sholawat apa mengharapkan? Ya. kita berzikir kepada Allah apa Allah butuh kepada kita Allah memerintahkan kita untuk berzikir fazkurullaha azkur Ayo kalian semuanya bersyukur berzikirlah kepadaku. Ingatlah kepadaku. Sampai fasukurullah pakai fi'il amr yang artinya ya tadi al wujud Fi'il amr berarti memberikan arti perintah. Allah memerintahkan kita. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Allah makhluk alam Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan kita. Yang menciptakan mata kita siapa? Allah kita bisa ngomong siapa yang menciptakan hmm. telinga kita kita bisa mendengar ya bang tangan kaki semuanya termasuk ruh kita sehingga kita sampai detik ini kita bisa bernafas kita nyawa Alhamdulillah coba kita tutup bantal nggak usah lama-lama 7 menit setengah mati kan kita nafas 7 jam 7 hari 7 bulan 7 tahun siapa yang memberi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi Allah sampai perlu memerintahkan kita. Faskurullah, ayo ingatlah kepada Allah. Ayo ingat. Masa kita tidak mau setelah diperintah oleh Allah untuk mengingat banyak kepada Allah? Azkurkum apalagi masih Allah menambahkan dengan janji balasan yang tidak sepele. Azkurkum, aku akan ingat kamu. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, disebut oleh Allah dan diingat oleh Allah. Apa ada kemuliaan lebih daripada itu? Kita disebut oleh presiden, raja, diingat oleh mereka di hadapan makhluk. Maka itu kemuliaan yang luar biasa, apalagi ini anak Rabbul Alamin. Kita diminta di sampai Allah faskurullah faskurullah diminta untuk berzikir kepada Allah Bukan karena apa? Bukan karena Allah SWT butuh kita berzikir kepada Allah, tapi Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Supaya kalau hamba-hambanya mengingat Allah, Allah akan memberikan rah rahmatnya. Akan disayang oleh Allah, akan diselamatkan dari azab Allah, akan dimasukkan surganya Allah. Ayo. Ya, alam takun tutra alam takun ayati tutra alaikum wa kuntum biha tukadzibun Tidaklah sudah dibacakan ayat-ayatku, dibacakan Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala firman-firmannya, nasihat-nasihat Allah. Itu diikuti Quran diturunkan buat kita, bukan Quran diturunkan buat menasihati Nabi Muhammad, tapi buat ki kita. Kita untuk mengamalkannya, bukan hanya untuk dibaca tapi untuk diamalkannya. Jadi Jangan nanti sampai di akhirat dikatakan kepada kita ayat ini. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah sudah dibacakan ayat-ayat Qur'anku kepada kalian tapi kalian membohongi. Tapi kalian tidak mempercayai. Dalam arti kalian tidak mengamal mengamalkannya. Mau jawab apa gitu? Ya, kita oh, mengharap rahmatnya siapa kalau tidak mengharap rahmatnya Allah di saat itu? Kita mengharap kasih sayang siapa kalau tidak kasih sayang? Ada yang bisa menyelamatkan kita? Ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita atau surga kepada kita di saat itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau, kalau kalau sekarang kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kapan lagi? Kalau sekarang kita tidak merayu Allah, kita rayu Allah, ya Allah, ayo ya Allah. Ya Berikan ana rahmat, ya Allah. Man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilahi ba'an wa man atani yamshi ataitu harwalah kalau ada hambaku yang datang kepadaku dengan berjalan aku datang kepadanya dengan berlari ta'arraf ilallah fi raha ya arifka fi siddah kita kenal berkenalan dengan Allah dengan apa ibadah-ibadah amalan-amalan maka Allah akan mengenal kepada kita kita akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syiddah dalam keadaan yang kita membutuhkan, dalam keadaan kita menjelang kematian kita, dalam keadaan kita di barzah, dalam keadaan kita ditimbang amal kita, dalam keadaan hari kiamat, dalam keadaan mizan, dalam keadaan sirat akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikenal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan mendolimi diri sendiri, eman sholat usaha berjamaah setiap hari baca Quran ya setiap hari harus ada baca Quran mau satu halaman dua halaman tiga halaman yang penting istiqomah istiqomahnya dia bisa berapa halaman dalam satu hari baca oh Ustaz Anda tidak bisa baca Quran Anda terlalu sibuk sesibuk apanya sesibuk apapun orang tersebut tetap tidak boleh meninggalkan bacaan Quran walaupun dengan alasan wah oh, banyak berdakwah Anda banyak mengajar banyak mengarang anda tidak sempat untuk baca Quran, jangan tetap harus baca Quran. Yang penting jangan mengganggu dakwahnya, tapi tetap untuk membaca Al-Quran. Bahkan membaca Quran bisa memberikan barokah waktu. Orang yang baca Quran, waktu akan terasa lebih banyak. Baca Quran akan diberikan hidayat oleh Allah untuk mengamalkan amal-amal soleh. Soleh Terasa. Jadi satu hari ini penuh dengan amal soleh. Berkat di pagi harinya sudah membaca Al-Quran. Tapi kalau dia tidak membaca Al-Quran, dengan alasan sibuk dan alasan apapun maka seakan-akan satu hari 24 jam itu terasa sebentar tidak ada, ada tidak banyak amal soleh yang dia lakukan kenapa? tidak barokah harinya dia di saat itu tidak barokah kenapa? karena tidak membaca Al-Quran kalau dia baca Quran harinya terasa barokah satu hari penuh dengan amal soleh sholawat sekian, zikir sekian baca surat ini belajar berapa pelajaran menghafal, mutola'ah ber, membantu teman-teman di kamar dan seterusnya penuh dengan amal soleh bisa dia dapatkan keberkahan itu karena membaca Al-Quran apalagi derajat di surga Allah SWT ditentukan dengan bacaan Al-Quran ya. ikhra warkha ya dikatakan ikhra war bacalah Quran dan naiklah derajatmu bertambah banyak bertambah banyak derajat yang dia dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepingin derajat banyak di surga apa kepingin derajat sedikit? Ya, oh, banyak. Jangan cuma banyak biasanya. Tapi banyak baca al qur pun baca banyak. Kepingin derajat banyak, banyak-banyak baca Quran. Kepingin derajat sedikit aja ya sudah sedikit aja baca Qur'an ya cukup setiap hari. Yang paling lebih banyak lebih banyak baca Al-Qur'an Al-Qur'annya. ya, kalau kita tidak atau membiarkan keutamaan fadilah-fadilah lewat berarti dia mendolimi diri sendiri kehilangan paha apalagi na'udzubillah kalau sampai maksiat kepada Allah SWT kehilangan pahala itu dolim kepada diri sendiri bayangkan apalagi kalau dia maksiat karena kehilangan pahala dia kehilangan derajat mungkin masuk surga walaupun selama dia tidak maksiat mungkin dia masuk surga tapi masuk surganya di bawah teman-temannya di atas Dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mau dibawa apa enggak kalian? Atarda antakuna rafiqa Khamin, lahum zadu anta bihairi zat. Kita nanti sama-sama berangkat di akhirat nanti. Berbondong-bondong untuk mencari nasib kita. Enggak tahu kita nasib nasibnya nanti di surga bawah, surga atas, apalagi enggak di surga. Nauzubillah. Nasib kita nanti semuanya berbondong-bondong untuk mencari nasib kita semuanya. Ya. Kemudian kita melihat teman-teman kita, ya Allah, ini bawa pahala yang sangat banyak, bekalnya banyak, baca Qurannya banyak, baca sholatnya banyak, istighfarnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak. Sebaliknya lihat kepada dirinya, ya aku anakku ada bekal ya. Ya Allah cuma sekantong aja. Cuma pernah baca Quran satu ayat tok. Sholat tidak karuan, bis itu tidak sholat berjamaah juga. Mau seperti itu. Ya. Lahum zat wa anta bihairi zat. Mereka bawa bekal yang banyak, kita tidak bawa bekal. Jadi jangan mau kalah dengan teman kita. Jadikan teman kita malah jadikan motivasi untuk kita semangat. Uh, ternyata saudara kita, teman kita ini banyak baca sholawatnya banyak baca Qurannya, banyak mutolaahnya, rajin belajarnya. Anak tidak mau kalah, anak harus lebih. Anak kepingin di akhirat, anak lebih tinggi derajatnya dari dia. Gitu. Masing-masing berlomba. Jadikan motivasi. Kalian punya saudara, Saudara kandung, bulan, bulan, bulan. Masing-masing berlomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak amalnya. Jadi bukan motivasi. oh, anak punya saudara, masya Allah semangat dakwahnya, semangat baca kitabnya, semangat uh, sholawatnya, semangat. Anak tidak mau kalah. Anak kepingin derajat anak lebih tinggi dari dia. Apa sudah anak tidak apa-apa ngalah tawadu aja derajatnya di bawah. Insya Allah tidak ada yang tawadu di surga. Semuanya mau sombong ya. Kenapa? Karena sombong di akhirat tidak diharam bukan tercela. Kalian boleh sombong nanti di akhirat tapi. Nah, itu di mana? Eh, di bawah. Karena surganya Firdaus dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Walafu ya. Hmm. Boleh apa anda sombong di situ? Boleh. Ya, kalau mau sombong di akhirat. Yang mau sombong-sombong atau yang suka sombong diempat dulu sombongnya, ditahan dulu nanti di akhirat baru keluarkan sombongnya semuanya. Kalau masuk surga kalau ternyata masuk neraka oh, mau sombong apa dia? Wah, itu di mana suku? Aneh, enak deket Fir'aun sini katanya. Nggak udah Jadi ya, mau sombong di akhir Nah, dikatakan sini jadi termasuk perbuatan yang dolim bahkan dolim kepada diri kita sendiri ini termasuk dolim yang ke kekeji atau yang jelek. Kala Said bin Musayyib rahimahullah taala Mafatanil Azan adzan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ arba'in sana. Ini contoh. Ini contoh orang soleh ini. Ini contoh orang yang ngerti bagaimana kehidupan sesungguhnya. Bahwasanya kehidupan sesungguhnya bukan di dunia. Di dunia hanya kita lewat aja sebentar aja kita mengalaminya ini. Sebentar kita akan tinggal kan pindah alam. Ya, karena tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sebatas sebentar aja, singkat aja, seperti orang lewat jembatan. Rasulullah SAW menggambarkan kamu sahir istadallah tahta sajarah summa raha wa tarokaha Seperti orang yang menunggangi kuda musafir kemudian istirahat di bawah pohon yang rindang. Istirahat sebentar. Bangun dari istirahatnya dilanjutkan apa enggak? Apa tinggal di bawah pohon selamanya sampai mati? Tinggalkan. Nah, orang yang di dunia hidupnya seperti orang yang istirahat di bawah pohon dia ya sebentar ditinggal. Ini sebentar kita tidak ada kemudian ada di dunia. Sebentar lagi juga kita tinggalkan dunia. Ya, jadi jangan bangun istana di dunia, tidak usah. Kita mau bangun istana di mana? Ya, kalau kita melihat orang-orang sibuk membangun rumahnya yang luas, rumahnya yang megah, rumahnya yang mewah, berusaha mereka memiliki mobil-mobil yang banyak, mobil-mobil yang mewah, tidak usah ikut-ikutan. Ya, kita ingin punya mobil-mobil mewah di surga. Kita ingin punya mewah uh, punya istana-istana yang mewah di surga. Itu yang kita inginkan. Apa kepingin istana di dunia? Sebentar. Sebanyak uh, semewah apapun istana seseorang di dunia akan hancur apa enggak? Apa enggak hancur-hancur sampai selamanya? Dan sejelek apapun surganya orang di sur di akhirat akan abadi apa enggak? Selamanya. Walaupun jelek. Apalagi sebaliknya dunia ini tidak ada rumah yang dari mutiara, rumah dari emas di dunia tidak ada. Kita tahu di surga termasuk temboknya dari emas, pintunya dari mutiara, dari berlian, sungainya dari susu, sungai sini sungainya sudah dari apa? Dan itu abadi selama-lamanya. Dunia sudah jelek seperti ini, sungai seperti itu, rumah bocor-bocor, sempit, ya kan? mobil juga kadang-kadang masih naik angkutan umum itu pun seben sebentar kalau kita sibuk dengan dunia lupa akhirat kita akhirnya rugi dua kali sudah di dunianya kita rugi di akhiratnya juga kita rugi kita tidak ingin nah, ini contoh bagaimana Sayyidina Sa'id bin Musayyib mafatanil azan dia mengatakan beliau mengatakan tidak pernah terlewatkan kepadaku azan di Masjid Rasul. Apa artinya? Artinya setiap suara azan dikumandangkan di Masjid Rasul, di Masjid Nabawi, beliau sudah ada di dalam masjid. Sebelum azan sudah ada di masjid. Jadi ketika dikumandangkan dia sudah ada di masjid. Semenjak kapan? Munzu arba'in sana. Semenjak atau sebelum 40 maju, semenjak 40 tahun. Bayangkan 40 tahun. Bahkan yang ketika Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan untuk membunuh sahabat-sahabat yang berada di Madinah. Membunuh mereka, memperkosa wanita-wanita yang ada di saat itu. Sampai dengan beraninya tentara-tentara Yazid bin Muawiyah itu masuk masjid Nabi. Dengan kuda-kudanya mereka. Masuk masjid dengan kudanya. Sehingga mengotori masjid Nabi SAW. Dan di saat itu sampai orang satu pun tidak ada yang sholat berjamaah di masjid Nabi kecuali Sa'id bin Musayyib ini Musayyib sama dengan temannya yang sholat berjamaah walaupun dalam keadaan seperti itu siap mati, siap dibunuh oleh mereka tentara yang zalim ketika itu yang penting istiqomah untuk sholat di mas istiqomah untuk selalu azam sudah berada di masjid Nabi SAW 40 tahun lamanya tidak terputus makanya ya ketika Abdullah bin Abi Wada'ah ya dengan cerita yang panjang ya tentunya tapi kita ringkas saja ketika ya, didatangi oleh Sa'ib bin Musayyib rumahnya diketuk siapa ditanya dari dalam oleh Abdullah bin Abi Wada'ah Sa'id dia berpikiran Sa'id siapa ya Sa'id ya dia berpikiran semua Sa'id selain Sa'id bin Musayyib pasti kalau Sa'id bin Musayyib tidak mungkin kenapa kok tidak mungkin karena Sa'id itu tidak pernah keluar kecuali ke masjid rumah masjid rumah masjid rumah masjid itu aja berpuluh tahun seperti itu rumah masjid tidak pernah ke mall tidak pernah ke plaza tidak pernah ke dokter hanya rumah mas rumah masjid rumah masjid kalau kita kan nggak tahu ya mana aja itu macam-macam lah jadi yang dipikirkan siapa ya Said selain Said bin Musayyib Said nggak mungkin padahal itu adalah Said bin Musayyib ketika itu mau menikahkan putrinya dengan Abdullah bin Abi Wada'ah Udah habis waktunya ya. Kenapa? Kalau ada pertanyaan dibawa ke sini aja. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana ala laba asrafna fatub alaina tausili kulli hauba wastur wa amini ra'ati